komentarnya nih Pak Ali? Ya, eh, kalau alasannya cuma retorika, itu pengadilan tuh nggak layak disebut pengadilan keputusannya. Itu keputusannya keputusan politik. Tapi kalau dia memerintahkan auditor untuk periksa dan benar berdasarkan hasil laporan keuangannya, oh eh, keuangannya memang memungkinkan dan sehat, itu baru namanya keputusan pengadilan. Itu yang masalah utamanya Mbak Jadi saya sih terus terang Namanya pengaliran di sini eh, Ya kita udah tahu lah Seperti ini kualitasnya Terima kasih Terima kasih Pak Ali Kita ke Pak Prabu Selamat siang Selamat siang saya nggak ngerti kalau pengadilan cuma-cuma ikut campur karena soal, soal keputusan pembebasan atau penundaan ataupun istilahnya jadi buat Jokowi itu kan satu kebijakan pengadilan tidak menilai kebijakan pelanggaran itu yang harus dijadikan eh, dasar untuk mengabaikan keputusan pengadilan terima kasih terima kasih Pak Prabowo, Pak Gilbert yang ya tertarik dengan kata-kata yang tadi itu kita tahu semua pengadilan di Indonesia ya kan nah itu artinya apa ya artinya ya pengadilan hengki-hengki lah pengadilan maling, tukang nyolong. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Selamat siang Pak Ali. Ya siang. Silakan Pak komentarnya. Ya. Saya rasa pada saat pengadilan mengeluarkan pendapat bahwa Pemda itu hanya retorika, terus tidak profesional. Mari kita buktikan. Dan ada bukti dong. tanya akan bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak layak meminta maaf. Pak Ali, saya sekali tidak terdengar suara Anda Pak Ali. Mungkin karena ada gangguan signal Anda boleh kembali menelpon. Kita ke penelpon berikut, Pak Rukiat. Selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Pak. Ya, Mbak. Uh, kalau saya ini uh, masalahnya masalah. Halo? Ya, silakan Pak Rukiat kalau masalah peliknya ini karena ini karena memang eh, atau masalah itu pemerintah ikut campur dalam soal upah kalau misalnya pemerintah tuh pusat atau daerah mau ikut campur soal upah berlakukanlah untuk PN atau eh, perusahaan daerah perusahaan negara atau per PP persero tapi kalau upah swasta swasta itu terserah sama pasar kalau dia merasa upahnya kecil keluar aja dari perusahaan itu tindak perusahaan lain yang meminta jangan demo-demo minta Nah, ini kan gak ada kewajiban eh, swasta membayar orang lebih tinggi ya, kan dalam perjanjian permohonan dia kerja kan dia menerima upah yang diberikan oleh perusahaan kok sekarang memaksa-maksa gitu Oh hmm. pak ya terima kasih pak Rogiat Pak Aslin selamat siang ya selamat siang pak ini pengusaha juga memang begitu ada yang nakal ya uh, buruh juga ada yang nakal ini memang pemerintahnya yang nggak benar pemerintahnya ini dia kan tugas dia yang paling utama melayani masyarakatnya jadi sebenarnya kalau sekolah gratis lalu semua gratis orang sakit gratis sudah cukup itu ini pemerintah memang nggak betul ini pemerintah zalim makanya ini pemerintah ini harus dibubarkan ganti sistem ganti rejim pengusaha juga nggak benar pak ada yang ngomong itu dia memang sanggup dibilang nggak sanggup jadi nggak salah juga pengadilan itu terima kasih Pak Zainal ya silakan ya, itu pengadilannya memang udah mengaudit PP-nya itu udah dikontrol ke dalam benar-benar masih karena banyak perusahaan yang ibaratnya masih berproduksi tapi rugi itu nggak sedikit Karena kadang kan kita udah punya kontrak udah punya kontrak jangka panjang kadangkala juga mempertahankan anak buah dan kalau kita anak buah nanti kalau pas ada kesempatan bisnisnya rame anak buah bubar kita susah juga jadi ya selamanya perusahaan itu untung itu nggak selamanya banyak juga rugi mungkin itu yang hukumnya itu nggak tahu ekonomi kemungkinan besar begitu dah gitu. Pak Mardi silakan. Eh, di negara memang kalau menurut saya sih banyak yang kacaunya gitu loh. Jadi dari segi pengusahanya juga lihai, ya pengusaha tanda kutip juga buruhnya juga nggak tahu diri juga bisa. Dalam arti cuma sekedar ikut-ikutan, hitung-hitungan kebutuhan hidupnya itu juga belum tentu benar. Terus pejabat juga politis dan gampang disokok sama juga. Pengadilan yang memutuskan juga belum tentu ngerti tentang ekonomi bicara ekonomi, mutusin cepat. Ya bisnis itu nggak selalu naik ke atas, kadang-kadang ada turunnya. Ya pokoknya dia mesti ngerti selap beluk, baru dia bisa bijaksana memutuskan ini perusahaan memang pantas diginiin apa dihituin gitu. Belum tentu dia bijaksana itu. Jadi menurut saya banyak komponen-komponen nih yang saya sebut tadi itu, itu pada amburadul. Jadi keseimbangan di negara ini mungkin diperlukan tuh waktu yang nggak mungkin puluhan tahun baru ada keseimbangan di negara ini. Makasih Mbak. Iya.